Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Manduma Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-79 yaitu seputar ad-darurah tabihul mahdzurah, perkara darurat itu membolehkan untuk mengerjakan suatu perkara yang diharamkan. Kata beliau, perhatikan baik-baik, mas'alatun permasalahan hal yadkhul tahta qa'idatud darurah tabihul mahdzurat? Apakah masuk di bawah kaidah ad-daruratu tabihul mahdzurat? Perkara-perkara darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan yaitu masalah apa? Masalah tu sihir bi sihir. Yaitu permasalahan menghilangkan sihir dengan sihir juga. Contohnya si A kena sihir. Nah, si B ini ingin menghilangkan sihirnya si A dengan sihir juga. Nah, itu termasuk perkara darurat atau bukan? Karena versi mereka sihir itu ada dua, sihir putih, sihir hitam. Sihir hitam itu ya sihir yang jahat. Sihir putih itu sihir yang bagus kata mereka. Nah, apakah menghilangkan sihir dengan sihir termasuk perkara darurat gitu loh. Atau cukup kita menghilangkan sihir dengan ruqyah, dibacakan Al-Qur'an, doa-doa atau yang semisalnya. Itu kan perlu kita perhatikan baik-baik. Karena sebagian mereka ada yang berpendapat bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir gitu loh. Paham ya? Nah, karena alasannya darurat. Alasannya darurat kata mereka. Allahumma musta'an. Nah, kita lihat di sini Kata beliau masalah tu fakir sihir bersihir itu permasalahan nah kalau fikum menghilangkan sihir dengan dengan sihir. Ayo. Idza kaum al musabu bi qira'atil Qur'an kathira bel wa bi jami'i ilat 'ilaj Maksudnya bagaimana? Permasalahan menghilangkan sihir dengan sihir setelah apa? Setelah orang yang terkena sihir itu dibacakan Al-Qur'an banyak dan dengan Seluruh jenis-jenis obat tapi nggak ada faedahnya. Paham belum? Jadi orang yang kena sihir ini sudah diobati dengan berbagai macam obat, dibacakan Al-Qur'an juga nggak ada faedahnya itu, tetap keadaannya seperti itu. Bagaimana boleh nggak kita hilangkan sihirnya dengan sihir? Nah itu. Paham maksudnya? Fakir sihir besar maksudnya menghilangkan sihir dengan sihir. Nah. Nakul kita katakan yadkhulu tahta hadhihi qaidah 'ala al-mashhur. Masyhurnya ya, bukan sahihnya. Berdasarkan pendapat yang masyhur masuk di bawah kaidah ini. Ya. Nah, barakallahu fiikum min habil Imam Ahmad rahimahullah taala kama sarrahu Termasuk salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sebagaimana yang mereka terang-terangan dengannya. Paham ya? Ini pendapat yang masyhur. Jadi pendapat yang masyhur bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir juga itu loh. Qalu mereka mengatakan ya juzu hilu as-sihr bis-sihr Ahallu atau hillu? Halu ya. Nah, ya juzu halu sihir bisihir. Diperbolehkannya menghilangkan sihir dengan sihir, daruratan karena dalam keadaan darurat, kata mereka. Walakin hadzal qaul yansha'anhu mafsadah. Akan tapi ucapan ini akan timbul dan lahir dari ucapan tadi mafsadah kerusakan. Wahia kasratu ta'allum sihir min ajli halus sihir. Bayangkan ini. Kalau diperbolehkan akan membuka pintu. Eh, yaitu akan membuka pintu kerusakan. Yaitu banyaknya orang yang mempelajari ilmu sihir. Eh, banyaknya orang yang mempelajari ilmu sihir. Dengan alasan apa? Untuk menghilangkan sihir. Paham belum? Kalau kita ngikutin arahnya yang membolehkan gitu. Wah berarti boleh kita belajar sihir ini. Lah kenapa? Tujuannya untuk menghilangkan sihir juga. Nah gitu. Kalau dibuka pintu pembolehan. Paham maksudnya? Dan lihat Fayusbihun nas yata'allamuna sihra. Akhirnya menjadilah manusia itu mempelajari ilmu sihir, Liyafukus sihra bil qimah al kabira. Tujuannya agar bisa menghilangkan sihir dengan harga yang besar. Paham ya? Nah, karena enggak sembarangan bayar itu, enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Belajar ilmu sihir itu bayar. Nah, menurut mereka seperti itu. Falihada yumna minhu oleh karena ini dilarang mempelajari ilmu sihir tersebut inna innana naqul, kemudian kita katakan, inna hal sihr bisihr, sesungguhnya melepaskan atau menghilangkan sihir dengan sihir, qad yahsul wa qad la yahsul. Bisa terjadi, bisa pula enggak terjadi. Paham ya? Karena ini kan istilahnya kan berkaitan masalah bantuan jin biasanya. Jadi bisa bisa terjadi hilang beneran, bisa pula enggak terjadi. Tapi kan orang ketika mempelajari ilmu sihir sudah terjatuh dalam apa? Kekufuran. Eh, dua malaikat yang diturunkan di Babil itu Harut dan Marut. Itu kan disebutkan tujuan ketika mengajarkan ilmu sihir itu bukan karena biar ilmu sihir itu tersebar orang belajar bukan, tapi menguji. Ya enggak? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya menguji. Ujian, kalian jangan kufur. Berarti menunjukkan kalau belajar ilmu sihir itu telah terjatuh dalam apa? kekufuran. Jadi jangan walaupun katanya sihir putih pun jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya mempelajari ilmu sihir untuk menghilangkan sihir juga, ini pendapatnya marjuh. Pendapatnya lemah. Kita lihat sini. Summa inna naqul inna halal sihr bis-sihr qad yahsul wa qad la yahsul ya kan? Sesungguhnya kita katakan sesungguhnya menghilangkan sihir dengan sihir itu juga bisa terjadi, bisa pula enggak terjadi. Summa kemudian innahu la yata'ayyan halus sihr bis Kemudian juga tidak bisa dipastikan Ya, bisa menghilangkan sihir dengan sihir. Wa yuhallu sihru bil Qur'an wal adwiyah al mubahah wa ma asbah dzalik. Masyaallah. Dan terkadang sungguh sihir itu bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an dan obat-obatan yang diperbolehkan dan yang semisal dengan itu. Falaisa hunaka darurah. Di sana bukan enggak ada perkara darurat sana itu. Paham ya? Jadi jangan mempelajari musihir. Nah, walaupun walaupun alasannya untuk apa tadi? Menghilangkan eh, sihir yang lainnya jangan. Karena apa? Bukan termasuk perkara darurat. Terkadang sihir itu bisa dihilangkan dengan apa tadi? Rukiyah atau dengan obat-obat yang diperbolehkan. Kurma ajwah misalkan, itu bisa juga. Nah, sesuai dengan hadisnya itu. Naam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya selama masih ada yang lainnya jangan menggunakannya. Bahkan Syekh Muhammad SAW beliau juga enggak sependapat dengan pendapat ini. Kata beliau, "Lakinnana nahqi kalaman fukoha Akan tapi kami hanya menukilkan mengkisahkan kalanya fuqaha tersebut rahimahullah wa in kunna la narah ya kan beliau ini wa in kunna la narah walaupun kami tidak berpendapat demikian maksudnya Syekh Muhammad Utsaimin tidak berpendapat bolehnya belajar ilmu sihir untuk sihir untuk apa menghilangkan sihir paham belum beliau hanya nukilkan ada dari kalangan fuqaha yang membolehkan itu loh tapi kata beliau apa wa in kunna la narah walaupun kami sendiri tidak berpendangan demikian Maksudnya beliau sendiri nggak setuju. Paham maksudnya? Karena orang itu kalau belajar ilmu sihir pasti terjatuh dalam kekufuran. Karena dia nanti kalau belum terjatuh dalam kekufuran dia nggak bisa mensihir orang, nggak bisa menyihir orang dia. Paham belum? Contohnya bang injak-injak Al-Qur'an, kemudian terkadang Al-Qur'an Arabnya itu dituliskan di eh, barakallahu fikum tembok-tembok kamar mandi dengan darah haid, bayangkan itu. Kotor semuanya. Al-Qur'an diinjak-injak, dibakar, kan kekufuran semua itu. Setelah itu nanti baru masuki tahapan-tahapan yang enam jin itu tadi apa? Eh, barakallahu fiikum bisa membantu dia gitu loh. Kan seperti itu ngeri sihir itu. Naam. Karena sihir itu ya, semula orang senang jadi benci. Semula benci jadi senang. Paham ya? ya seperti ilmu santet itu termasuk bagian sihir juga santet itu. Tahu santet antum kan? Tahu santet enggak antum? Ayo. Biasanya sebulan kena santet. Kena santet itu ya kena salah satu Nah, barakallahu fikum pengaruh dari Mesir tadi itu, disantet. Awalnya benci dia senang. Awal senang jadi bencian itu. Allahul musta'an. Itu hati-hati. Di pendapat yang rajih, nah barakallahu fikum sesuai dengan yang beliau sebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih di akhir kalam beliau wa in kunna lanara berarti pendapat yang rajih tidak diperkenankan mempelajari ilmu sihir untuk menghilangkan apa? Sihir itu tidak diperkenankan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdan wa sakumullah wa hamidakumullah jami'an. Ayo. Naam, kita lihat lagi. Qaluhu wal makruhu 'inda al hajah. Makruh itu diperbolehkan ketika ada hajah, ada keperluan atau kebutuhan. Ayo. Beda ya kalau perkara yang haram darurat, bukan hajah. Kalau bilang hajah nanti setiap orang butuh. Tapi kalau perkara makruh hajah. Kalau ada hajah tafadhal. Tapi kalau perkara yang haram kalau darurat Jangan bilang hajah. Kalau perkara yang haram atau bilang hajah nanti banyak orang yang butuh itu loh. Ewa, tapi darurat baru boleh. Kalau perkara makruh, hajah ketika ada kebutuhan. Paham ya? Perkara makruh, perkara yang dimakruhkan itu boleh dilakukan ketika ada hajah, kebutuhan. Qala Asy-Syaikh Muhammad s.a.w. Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Al-makruh tubihuhu al-hajah." Makruh itu nanti diperbolehkan oleh hajah karena keperluan atau kebutuhan. Li'anna darajatal makruh duna darajatil muharram, ya kan? Dikarenakan tingkatan makruh itu di bawah tingkatan haram. Tingkatan makruh di bawah tingkatan apa? Haram. Al-muharram manhiyun anhu 'ala sabil ilzam bitark. Perkara muharram eh, itu dilarang dalam bentuk apa? Ilzam bitark yaitu larangan yang harus ditinggalkan. Larangan yang bentuknya apa? Harus ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum wa yastahiqqu fa'iluhu al-'uqubah Eh, dan pelakunya itu berhak mendapatkan apa? hukuman. Itu namanya apa? haram. Sudah kita lewati dulu kan? Eh, al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum apa? pembebanan syariat itu. Muharram itu apa? perkara yang dilarang mana anhu syari' al wajhi al-ilzam bitark. Perkara yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apa? harus ditinggalkan. Itu namanya haram. Kalau makruh, nah barakallahu fikum manaha anhu syari' laisa ala wajhi al-ilzam bitark Wa inna ma'al stabil afdaliyah. Ya enggak? Kalau makruh kan perkara yang dilarang syariat, tapi bentuknya bukan harus ditinggalkan, tapi afdalnya ditinggalkan. Itu makruh. Faham maksudnya ya? Ayo na'am. Ingat-ingat. Kita lihat lagi. Wal makruh manhiyun anhu 'ala stabil awli awal na'am. Aulawiyah. Adapun makruh itu dilarang tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk aulawiyah. Aulanya afdalnya ditinggalkan. Kalau haram tadi afdolnya ditinggalkan atau harus ditinggalkan? Harus ditinggalkan. Kalau makruh afdolnya ditinggalkan. Seperti contohnya minum dengan apa? Berdiri. Eh, minum dan berdiri hukumnya apa? Makruh. Eh, hukumnya makruh, afdolnya ditinggalkan. Maksudnya minumlah dengan duduk itu loh. Ya seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Wala yastahiqqu fa'iluhu al pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman. Ya wa. Walihada yubahu 'indal hajah. Oleh karena ini diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Contohnya zahmah tempatnya penuh, nah, mau minum penuh banyak orang di situ, nggak mungkin tuh duduk, maka berdiri nggak masalah. Karena hajah dibutuhkan di situ. Faham maksudnya ya? Aywan na'am barakallahu fikum. Wal farqu bainal hajah wad darurah ini penting. Dan perbedaan antara hajah, keperluan, kebutuhan, wad darurah dan perkara darurat, apa bedanya? Kal farqi bainad daruriyat wal wal kamaliyat seperti perbedaan antara daruriyat, perkara-perkara yang doruri, perkara yang harus dan darurat, ya, dan perkara-perkara yang penyempurna. Paham belum? Penyempurna. Penyempurna kan lain dengan perkara yang harus dipenuhi. Paham belum? Rumah misalkan termasuk perkara yang harus ada di dalam rumah apa? Rumah. Atap, apalagi? Yang harus apalagi? Eh? Dinding, tembok, apalagi? Pintu jelas. Apa lagi? eh, Apa? Yang harus ada di dalam rumah itu, yang harus ada dalam rangkaian rumah itu apa lagi? Tiang nggak harus. Kadang nggak ada tiang pun bisa berdiri. Rumah harus ada tiangnya apa rumah? Harus ada tiangnya nggak? Eh, Nah, enggak harus. Yang harus jendela. Paham ya? Karena untuk ventilasi ya. Apalagi? Eh? Pondasi jelas, kalau nggak ada pondasi roboh. Paham ya? Eh, ini namanya namanya pengeran yang harus ada. Nah, mukam kamaliyah itu penyempurna. Apa penyempurna di antaranya? Nurma. Penyempurna apa di antara penyempurna? Keramik. Ya bahas penyempurna keramik apa lagi? Handolah. Sapu. Lampu jelas, eh mana ah, penyempurna juga karena kalau enggak lampu pun ada cahaya yang lain mungkin eh barakallahu fikum apa istilahnya itu? Api yang lilin pun bisa juga. Maksudnya bisa juga penyempurna enggak masalah. Nah, ini perbedaannya kata beliau. Seperti perbedaan antara daruriyat perkara yang harus ada dan perkara yang sifatnya kamaliyat penyempurna. Ai, anal hajah ada minat adna minat darurah. Hajah itu lebih rendah daripada darurah. Paham ya? Adna, hajah ini keperluan, kebutuhan ini tingkatannya lebih rendah daripada darurat perkara yang darurat yang harus di makna al-insana yakun muhtajan li syai' lakin law faqadahu lam yatadarrar ini maknanya maksudnya seseorang itu butuh kepada sesuatu tapi kalau seandainya sesuatu tersebut hilang itu enggak berbahaya enggak membahayakan namanya kan mirip dengan kamaliyah tadi penyempurna sekarang ketika antum di rumah enggak ada lampu bahaya enggak kira-kira bahaya enggak enggak ada lampu bahaya enggak bahaya <laughs> Maksudnya lampu yang ini ya. Kalau misalnya enggak ada lampu masih ada yang lain lilin bisa. Maksudnya apa? Maksudnya enggak sampai bahaya. Tapi kalau rumah enggak ada pintunya bagaimana? Bahaya enggak kira-kira? Bahaya lewat masuknya lewat mana? Pintu enggak ada misalkan kemudian jendela juga enggak ada misalkan rumahnya semuanya tembok semuanya. Nah, walaupun temboknya kuat kemudian megah tapi kalau enggak ada pintunya enggak eh, ada tempat untuk masuk kan bisa dikatakan bahaya di situ karena di, di luar terusan itu tinggalnya. Nah, seperti itu barakallahu fikum Nah, perbedaan di sini kalau darurat itu perkara yang daruratnya harus gitu loh. Kalau seandainya hilang, dia akan terkena bahaya. Tapi kalau makruh, nah barakallahu fikum ketika hajah ada keperluan hajah, yaitu ketika seorang itu butuh, maka tidak masalah. Dan kalau seandainya terluputkan sesuatu tersebut tidak membahayakan dirinya. Misalnya contohnya Insanun muhtajun ila saubain lidaf'il bard. Ini. Ada orang butuh dua pakaian, untuk menghilangkan rasa dingin. Ya enggak? Ada orang dia butuh dua pakaian untuk menolak rasa dingin. Lakinnahu la biqtasara 'ala sabin wahid lam yatadarr. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan satu pakaian saja enggak bahaya. Masih hidup istilahnya ya, tidak membahayakan. Fasawbus sani ma'al bard. Maka pakaian yang kedua bersamaan dingin tersebutnya kun muhtajin ilaih, dibutuhkan. Antum satu pakaian cukup enggak? cukup misalkan. Tapi kalau seandainya ada pakaian yang kedua, dibutuhkan kan musim dingin jaket atau misalnya, nah, seperti itu maksudnya. Lakin lau faratna annahu laula thawb tsani lahalak lakana hada darurah. Ah, penting ini. Sekarang kalau taruh, taruhlah seandainya kita takdirkan. Ah, kita takdirkan bahwasanya kalau seandainya tanpa pakaian yang kedua, orang ini akan meninggal dunia. Berarti masuk dalam kategori apa? Lakana hada darurah niscaya ini dianggap darurat. Paham belum? Contohnya gini, antum datang pada musim yang sekarang musim dingin misalnya lagi itu. Berpakaian pakai dua pakaian untuk menolak apa? Untuk menolak rasa dingin tadi itu. Kalau seandainya pakaian yang, yang pertama dilepas enggak bahaya, itu namanya apa? Namanya yang kedua ini hanya hajah. Dibutuhkan karena untuk menolak dingin tadi itu. Tapi kalau seandainya tanpa pakaian yang kedua antum mati, kita mati meninggal dunia, binasa, maka Pakaian yang kedua itu namanya darurat harus dipakai. Paham ya? Darurat keadaannya seperti itu. Mahum salah Yusuf? Ewa. Mas'alatun hal nahtaju ila syartain al matkurain fil Muharram? Apakah dibutuhkan apakah kita membutuhkan? Apakah kita membutuhkan dua syarat yang disebutkan di dalam perkara yang diharamkan? Li ajli istibahatil makruh dalam rangka memperbolehkan perkara yang makruh au nakul atau kita katakan madaman makruh ala awal-awal awlawiyah fala hajah ilaihima. Selama makruh tersebut, nah barakallahu fikum dibangun di atas aulawiyah yang afdal yang aulanya fala hajah ilaihima, maka enggak dibutuhkan dua syarat. Dua syarat yang mana ini ya? Dua syarat yang sebelumnya itu kan nah barakallahu fikum ya wa na'am. instan al-insan yajuzu an yatanawalahu walau bila hajah. Karena orang pun boleh, orang pun boleh mengkonsumsinya sesuatu yang makruh ini walaupun dia tidak ada kebutuhan. Contohnya apa? Makan bawang putih mentah, makan apa bawang merah, walaupun atom enggak butuh pun boleh enggak? Boleh enggak? Boleh padahal makruh kalau masuk masjid kan gitu. Makruh kan kalau mau masuk ke masjid. Maksudnya bagaimana maksudnya? Makruh itu seperti itu. Antum taruhlah sengaja jam minum dan berdiri. Hukumnya apa? Makruh. Nah, kalau untuk masalah makruh, itu antum ketika minum dan berdiri pun enggak berdosa gitu loh. Paham ya? Cuman afdalnya duduk itu loh. Itu makruh. Sebagaimana sebaliknya perkara sunnah. Perkara sunnah kalau antum meninggalkan itu bisa dikatakan secara globalnya nggak berdosa, cuman afdalnya dikerjakan. Itu kalau sunnah. Paham ya? Beda dengan wajib. Kalau wajib harus dikerjakan. Kalau haram harus ditinggalkan. Kan itu. Al-jawab jawabannya kata beliau Asani yang kedua. Maksudnya bagaimana yang kedua? Maksudnya Nah, barakallahu fikum Apakah dibutuhkan syarat dua syarat tadi ataukah makruh? Eh, barakallahu fikum itu tergantung aulawiyahnya ataukah tidak. Kata beliau yang kedua, asani lakin maksudnya yang aula ditinggalkan. Lakin idah taja ilaihi, tapi kalau perkara makruh tersebut dibutuhkan oleh orang, irtafa'atul karahah. Kemakruhan ini terangkat itlaqan secara mutlak wa sara yatanawalu hadzal syai' ala wajhil mubah dan menjadilah apa? Mengkonsumsi sesuatu tersebut dikatakan boleh, bukan makruh lagi. Contohnya, dia sakit parah, obatnya adalah apa? Obatnya nah barakallahu fikum bawang putih. Eh, kan makruh hukumnya kalau makan bawang putih kemudian mau ke masjid. Ya, tapi kalau dia sakit, obatnya memang itu gitu loh. Hajah dibutuhkan obatnya memang itu. Memang bawang putih tadi itu, maka saat itu dia bukan makruh lagi tapi diperbolehkan mengkonsumsi bawang putih. Paham maksudnya ya? Seperti itu, nah. Idan al-makruh yubahu lil hajah. Jika demikian berarti perkara yang makruh itu diperbolehkan ketika hajah ada keperluan atau ada kebutuhan. Wa min amsilati dzalik contohnya, perhatikan baik-baik contohnya ini ya. Al-iltifatu fi shalah makruhun. Noleh-noleh, menoleh, menengok-nengok ketika salat itu makruh hukumnya. Ya salat ya fokus, jangan noleh kanan atau kiri, nengok ke belakang misalkan. Nah, barakallahu fiikum itu hukumnya apa? Makruh. Lakin law ihtaja ila ilaih ubiha ini. Tapi kalau dibutuhkan boleh gitu loh. Apa contohnya dibutuhkan? Contohnya antum sholat gini kemudian ada kelabang, lipan, gremet di tangan ini. mamnya, Jalan ini. Otomatis antum diam aja ini atau nolak sebentar gini? Nolak kalau perhatikan kemudian harus berbayang begini kanan itu. Kalau antum diam, diam di santai ini ya posisinya ada lipan dan nanti malah masuk ke telinga. Maksudnya apa? Kalau ada hajar diperbolehkan. Contohnya yang lain. Antum lagi sholat ke dalam syafa'al ngajak anak lah taruhlah. Anaknya mainan korek dia. Korek. Nah, anak kecil nggak tahu apa-apa. Nah, dia duduk pojokan di ujung karpet lu main korek dia, nyala koreknya. Ya, udah karpetnya nyala di ujung. Nah, antum posisinya sholat serius gini, boleh nggak nengok gitu, nengok kemudian mindahkan anak tadi itu? Boleh. Karena ada hajah gitu loh. Tapi kalau kan nggak boleh. Antum sholat kemudian setelah itu pindah ke pojokan mainan sama anak antum misalkan. Nggak ada hajah wala syai', nggak boleh haram. Tapi kalau ada hajah diperbolehkan. Faham maksudnya Ibrahim hajah? Ewa. Kita lihat lagi. Kamalaukana kana haulahu sabi, ya kan? Sebagaimana halnya kalau seandainya di sekelilingnya itu ada anak kecil. Faltafata hawfan 'ala sabi. Kemudian dia menoleh karena takut, khawatir terhadap anak tersebut. Min an yakwa'afi hafrah. Naam. Dikarenakan khawatir kalau seandainya anak itu masuk ke lubang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, contohnya sekarang taruhlah masjidnya dekat apa? Dekat selokan lah, banjir besar gitu ya. Anaknya khawatir anaknya ini masuk ke situ nanti khawatirnya itu dia noleh bahkan mendatangi mengambil pun boleh itu loh. Karena khawatir. Tapi nggak bicara ya, cuman itu aja ya, nggak ada bicara-bicara ya, cuman ngambil itu aja. Au an yatanawal haron, au masbah atau anak ini Nah, khawatir bapak ini khawatir kalau anaknya ini mengambil sesuatu yang panas. Api tadi itu contohnya. Mainan korek kemudian oleh nyalakan khawatir anaknya terbakar misalkan. Boleh dia noleh. Fahunal iltifat jaizun di sini maka menoleh diperbolehkan. Ma'annal asla karahatul iltifat padahal hukum asalnya makruh eh barakallahu fikum menoleh atau melihat ke enam arah yang lainnya. Fi shalah dalam salat lakin indal hajah la ba'sa Akan tapi ketika ada keperluan enggak masalah, boleh-boleh saja. Wa minal hajah ma rakhasa fi Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musalli idza asabahu al-busaq. Anyat anyat anyat fula anyasarihi wa fi hadil hal yaltafit. Perhatian Bapak ini termasuk hajah eh, termasuk hajah kebutuhan, keperluan. Nah, barakallahu fiikum sebagaimana yang Rasulullah telah berikan keringanan bagi orang yang salat. Apa itu? Apabila menimpa dirinya busok. Busok itu ludah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ada ludah, kemudian dia mau apa? Mau membuang ludahnya. Otomatis apa? diperintahkan agar meludahkan ke arah kiri. Nah, kalau arah kiri noleh ya kira-kira Yusuf? Coba antum meludah ke arah kiri tapi nggak noleh kan sulit. Karena kalau antum nggak noleh meludahnya mau ke arah kiri bagaimana coba? Dari sini diatur ke kiri susah. Noleh sedikit gini baru ke kiri kan itu. Ya kan? Ya, coba kalau antum posisi lurus gini terus antum meludah ke arah kiri susah nggak? Susah kan? Ima lurus, ima bawahnya, ima atasnya lalu ke bawah lagi. Tapi kalau antum lurus gini kemudian mau, mau ngiri susah sekali pokoknya. Paham ya? Harus noleh sedikit. Nah, itu baru ngeludah. Menunjukkan bahwasanya diperbolehkan ketika kita hajah itu ya. Naam. Wa fi hadzal hal tafid. Dalam keadaan seperti ini pasti dia noleh. Paham ya? Berikutnya. Al harakatul yasirah, gerakan sedikit. Gerakan yang sedikit di dalam salat as li ghairi maslahatiha. Nah, barakallahu fikum dikarenakan bukan karena kepentingan salat tapi diperbolehkan tubah idah taja ilaiha kalau dibutuhkan. Dia gerak sedikit di dalam salat Padahal bukan keperluan sholat. Tapi karena ada hajat diperbolehkan. kehamlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umamah bin Zainab. Seperti Rasulullah pernah membawa siapa? Menggendong Umamah Nabi binti Zainab digendong. Yang otomatis kalau menggendong itu gerak gak kira-kira? Gerak kan? Kalau pas rukuk diturunkan, rukuk dulu ya enggak? Nah, atau ketika rukuk dia gini. Anaknya di atas tangannya gini, rukuknya. Atau bagaimana? Diturunkan terlebih dahulu. Karena ini terlalu anggota ini ya. Harus nempel ke lutut ini ya. Ayo turunkan dulu, kemudian setelah bangkit digendong lagi. Nah, itu caranya. Gerak, berarti gerakan sedikit. Menggendong anak kecil ketika sholat itu boleh gitu loh. Ayo naam. Lah kalau ternyata kita gendong dia eh, ngompol gimana? Tapi dalam pempes. Ngompolnya di dalam pempes. Hanya enggak tembus juga. Batal enggak sholat kita? Enggak batal. Kan enggak batal karena dalam pempes kan Kecuali kalau mempelnya itu tembus ke pakaian kita, kemudian anak itu sudah apa? Sudah mulai apa? Besar misalkan, sudah apa? Sudah harus di sudah najis lah air kencingnya ya atau air, atau anak perempuan bayi perempuan kan ternajis najis mukhafafah itu kan nah itu baru antum ganti pakaian tapi kalau secara globalnya kalau cuma kencing dalam pempes ya nggak masalah ya, nggak merusak sholatnya Faham soalnya ya? Sebagaimana kisahnya Rasulullah membawa itu menggendong Umar bin Zainab radhiyallahu ma fi shalah dalam salat wudu Aha, inda sujud. Ketika sujud Rasulullah meletakkannya. Kenapa diletakkan Abdullah ketika sujud? Kenapa diletakkan? Kenapa? Eh? Kenapa ketika sujud kok diletakkan anaknya? Eh? Kenapa Isa? Apa? Ini kan Rasulullah menggendong Umamah bintu Zainab, ya enggak? Ketika sujud diletakkan anaknya, kenapa diletakkan? Kenapa diletakkan? Karena susah digendong. Paham ya? Diletakkan di situ biar intinya apa? Ketika sujud itu tenang, kemudian memang susah kalau di posisinya sujud kemudian gendong kan susah. Nah, seperti itu letakkan. Nah, syahidnya di sini diperbolehkan gerakan yang sedikit. Awa. Wa minha di antaranya juga perhatikan baik-baik. Laukana kana fis shalah naf nam naflin wa nudiya. Ini perhatikan baik-baik ini. Contohnya yang lain, ketika salat sunnah dipanggil dia. Paham ya? Dipanggil. Eh? Salat sunnah dipanggil dia. Ya Juraid. Namanya Juraid namanya contohnya. Ya Juraid panggil dia salat sunnah. Wa syakka man manil munadi. Dia ragu siapa yang manggil ini? Ibu atau bapak ya? Kalau seorang mungkin bisa ya. Ibu atau nenek ya? atau ibu atau bibi ini. Makanya ragu dia yang manggil siapa ini? Ya, dipanggil abu wa ummuh, bapaknya atau ibunya yang manggil, au ajnabi atau orang lain. Wal tafata liyatayaqqan. Kemudian noleh untuk meyakinkan. Ya curhat. Meyakin siapa yang manggil itu loh. Paham ya? Itu kalau memungkinkan ya, kalau misalkan posisinya batalkan pun enggak masalah, salat sunnah boleh dibatalkan boleh, salat sunnah. Paham ya? Nah, oleh karena itu kisah Juret yang sudah kami sebutkan berkali-kali, itu para ulama sampai mengambil pendalilan kenapa saat itu Juret tidak mau memenuhi panggilan ibunya gitu loh, padahal salat salat sunnah. Amlum. Ya, seharusnya kan Juret memenuhi panggilan ibunya. Oleh karena itu para ulama mengatakan doanya ibu yang terdolimi atau doanya orang terdolimi dikabulkan. Ibunya kan akhirnya marah mendoakan Juret. Padahal Juret saat itu posisi salatnya salat sunnah kalau dia itu benar-benar fakih kata para ulama seperti itu, fakih, ini saya tinggalkan salatnya menurut panggilan ibunya. Karena salatnya bukan salat wajib itu loh. Eh, wah ini kita lihat di sini, dia ragu bapaknya atau ibunya atau orang lain yang manggil wal tafataliyatakan. Kemudian dia menoleh untuk meyakinkan, membuktikan siapa. Li'annahu idza kana munadi abah au ummah. Dikarenakan kalau seandainya manggil itu bapaknya atau ibunya wa huwa dalam keadaan dia sholat sunnah wajibat alaihi ijabah, wajib untuk memenuhi panggilannya itu. Jangan antum enggak memenuhi. Antum salat sunnah di rumah misalkan, Allahu Akbar. Pada rakaat pertama pun, rakaat kedua udah panggil ibu antum, ya fulan, ya alan. Ya, eh, jangan langsung surat dilanjutkan jangan. Kalau posisinya dia butuh langsung, batalkan enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wajibat alil ijabah wajib untuk memenuhi panggilannya. Malam ya'lam. Nah, malam ya'lam ridha abi wa ummi. Selama dia tidak mengetahui kalau bapaknya atau ibunya itu ridho bi adam ijabah kalau enggak dipenuhi panggilannya. Maksudnya gini. Bapaknya atau ibunya ini seringnya bisa dikatakan marah lah kalau anak ini panggil enggak mau segera jawab misalkan. Nah, kalau dia tahu seperti itu dijawab. Tapi kalau orangnya sudah tahu kalau bapak ibunya itu santai-santai, orangnya santai, tenang gitu walaupun enggak segera di enggak segera jawab pun dia ya tenang biasa aja, ya itu berarti lanjutkan salatnya enggak masalah karena tahu ridhonya. Paham ya? Nah, apa dengan cara suara contohnya? Nak kalau kamu lagi sholat, kalau dipanggil misalkan yang manggil bapak atau ibu, selesaikan dulu sholatnya. Tak doa misalkan. Nah, itu berarti lain lagi kan? Berarti tahu keridhaannya. Kalau enggak tahu, nah, penuhi. Fa iltafata liyang manil ladinada. Nah, maka orang tersebut apa? Menoleh. Menoleh melihat siapa yang manggil. Ingkana ummu. Eh, in kana ummah atau abah ajab. Kalau seandainya manggil itu ibunya atau bapaknya, maka hendaknya dimenuhi panggilannya, memenuhi panggilannya. Wa in kana lam yujibku. Kalau orang lain enggak usah dipenuhi panggilannya. Contohnya antum lagi salat, pintunya kan terbuka. Nolehnya itu cukup noleh atau ngecek boleh ngecek. Buka pintu gitu siapa yang manggil itu atau posisi cuma noleh tok gini. Kalau pintunya tertutup kan noleh juga kelihatan juga, manggilnya di luar soalnya. Eh? Ya tentunya Nah, iltifat di sini dia meninggal sebentar ngecek pun nggak masalah. Karena nggak akan mungkin ketahuan kan kalau misalkan antum cuman lagi salat Allahu Akbar, panggil ya fulan. Siapa ini ya? Oleh belakang pintunya tutup. Ya enggak ada orang kan harus buka ngecek dulu siapa. Nah, kalau orang lain penjual sayur misalkan, ya fulan. Penjual sayur. Lanjutkan salatnya. Tapi nggak perlu ngomong penjual sayur. Ya cuman antum tuh paham itu caranya ya, caranya gitu caranya. Ini kalau salat sunnah. Kalau salat sunnah seperti itu. Wa idza sami'a sarikhan yas apa ini? Yasrahu ya. Ya kan? Ya kan? Sarakha yasrahuan. Awa. Wa idza sami'a sarikhan yasrakh sarakhan muz'ijan. Kalau ada orang teriak dengan teriakan yang mengagetkan. Eh? Ada orang teriak tapi teriakannya mengagetkan. Hei misalkan. Atau contoh yang lain lah intinya teriakan mengagetkan, bikin orang kaget itu. Faltafata tabari al khabar. Maka dia menoleh untuk apa? Memastikan kabar tersebut. Apa? Ada apa? Hal hada darurah aw hajah? Nah, teriakan ini darurat atau hajah? Kan beda darurat atau hajah. Darurat contohnya teriakan yang misalkan tolong, tolong, tolong. nah, kan ada apa? Ternyata kebakaran misalkan, dia terbakar badannya. Kan darurat ini, ternolong gitu loh. Kalau hajah contohnya apa? Hajah. Kalau hajah contohnya apa hajah? Teriakan tapi hajah. Eh? Apa contohnya teriakan tapi hajah? Contohnya apa? Yusuf. Kalau darurat tadi itu darurat, kita menolong darurat atau tolong mati yang meninggal ya orangnya ini. Kalau nggak tolong karena kebakaran dia, ketika terbakar badannya, dia teriak tolong, tolong yang fulan, tolong yang fulan orang sholat. Antum ngecek ternyata dia kebakaran badannya. Antum harus nolong kan? Darurat dia. Kalau hajah apa teriakan yang hajah apa contohnya Abdurrahman? Eh? Nah, itu bukan ini hajahnya maksudnya hajah yang sifatnya kalau seandainya enggak kalau yang sifatnya apa sifatnya enggak apa istilahnya sifatnya itu enggak dipenuhi pun enggak masalah enggak membahayakan loh apa contohnya contohnya apa apa contohnya apa tadi Eh? apa istilah contohnya Eh? apa contohnya tadi Kawan, <laughs> ya intinya kalau hajah itu beda dengan darurat. Darurat itu nanti kalau ditinggalkan itu mati loh. Ada akan muncul apa? kebinasaan. Tapi semua yang misalkan ajakan atau teriakan atau istilahnya minta tolong tapi sifatnya hajah yang kalau ditinggalkan saat itu enggak membahayakan itu masuk dalamnya dalamnya. Contohnya banyak sekali. Cuman kalau diungkapkan ya nanti cari sendiri. Al-jawab jawabannya al-waqi' kenyataannya Annahu yang tulil hal, dia melihat keadaan. Lihat si Pak. Idza kana sarahu dan kalau teriakan tersebut benar-benar keras, tolong, tolong, tolong keras, fa dhahirul hal annahu darurah. Seringnya kalau diulang-ulang seperti itu, darurat biasanya. Wa idza kana duna dzalik fa huwa Tapi kalau seadanya cuman tolong, tolong pelan-pelan, enggak keras, cuma sekali dua kali itu biasanya Biasanya ya cuman karena kebutuhan yang minta tolong gitu ya misalkan nah barakallahu fikum angkat barang di atas kendaraannya itu kan bukan darurat itu nanti tunda nanti pun bisa itu loh tapi kalau yang tolong-tolong yang teriak-teriak itu biasanya kan menunjukkan bahwa darurat harus kita tolong gitu ya na'am barakallahu fikum lol musta'an na'am kita selesaikan bawah itu biar clear ya yang berikutnya aklul basal liman yahdur masjid memakan basal basal ini Nah bisa apa? Bawang merah itu juga bisa, bawang bombay itu juga bisa. Bawang bombay tahu kan antum? Bawang bombay tahu antum? Yang kayak apa itu? Yang besar. Eh, seperti itu. Nah, kalau di Yaman kebanyakan bombay tadi, kebanyakan bawang bombay. Kalau bawang merah seperti di sini itu jarang sekali dijumpai kalau di Yaman. Contohnya makan apa? Basol. Bagi orang yang hendak hadir ke masjid, dzakarul ulama anhu makruh. Para ulama telah menyebutkan makruh hukumnya, lakin akan tetapi lawih taja ilai kalau dia butuh untuk makannya wakal dan kemudian dia makan fayajuzu akluhu wa yakun mubahan diperbolehkan dia memakannya dan bagi dia mubah contohnya sakit tadi itu untuk berobat namanya kalau menyengaja dia enggak sakit sehat kemudian menyengaja makan bawang putih dan mau ke masjid makruh paham ya? tapi kalau karena dia sakit haja untuk mengobati dirinya diperbolehkan ala anna ba'da ahli ilm yaqul innahu la karahata fi akli basal walaupun seperti itu Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya enggak ada makruhnya makan basal itu boleh-boleh saja. Li'anna sahabat radhiyallahu anhum lamma fatahu Khaybar Dikarenakan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka membuka Khaybar, maksudnya kemenangan Khaybar, wasaru menjadilah mereka yakulunah memakan basal tadi itu. Nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yakuluha ma'a hudhuril jamaah. Rasulullah melarang mereka sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Rasulullah melarang mereka makan basal bersamaan hadir salat jamaah. Faqalu innaha hurrimat. Sesungguhnya itu diharamkan. Qala innahu laysa li tahrimun ma halallah. Paham ya? Mereka mengatakan, "Apakah itu diharamkan kok dilarang?" Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya bukan hakku untuk mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan. Paham ya? Bukan bagianku, bukan urusanku untuk mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan. Lakin idza akhadna bil qaul bil karaha, tapi kalau kita mengambil pendapatnya mengatakan makruh, fa innahu indal hajah tazul karaha. Maka ketika dibutuhkan hilang karahahnya. Berikutnya, fi babil miyah pada bab seputar air, jamak ma untuk miyah, panjang ban miyah. Paham ya? Jadi panjang ada alifnya ya, ada alifnya. Nah, jadi jangan keliru. Fi babil miyah, zakaru mereka menyebutkan anna mastu'mila fi taharatin mustahabbah fa innahu yukrah istimaluhu fit taharah ini. Bahwasanya air kalau sudah digunakan untuk bersuci yang sifatnya mustahabbah, maka dimakruhkan untuk apa? Digunakan untuk bersuci lagi. Namanya apa? Air yang musta'mal. Air bekas itu nggak boleh digunakan bersuci lagi. Keliru atau benar ini? Handalah. Air bekas untuk wudu masih ada sisanya. Katanya nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Benar atau keliru? Yang benar boleh atau enggak? Boleh-boleh saja. Paham ya? air bekas antum wudu digunakan untuk orang lain, boleh enggak? Yusuf? Boleh. Ayo eh, enam. Kita lihat. Lakin 'indal hajah, tapi kalau dibutuhkan kama laukan ma fihi syai'un minal bu'd. Contohnya seperti airnya jauh sekali jaraknya, harus ngangsu. Tahu ngangsu antum? Tahu ngangsu antum? Ngangsu harus ngambil jauh gitu ya, menempuh perjalanan. Ya wa. Walaysa 'indahu illa hadzal ma' dan tidak ada di sisinya kecuali air sisa ini, air mustakmal, air yang bekas ini fitaharatun mustahabbah, bekas air yang digunakan untuk apa? Untuk bersuci yang mustahabbah. Ya, bukan susu yang wajibah ya. Kalau wajibah mandi besar contohnya. Fa innahu yakunu mubahan lil hajah, maka diperbolehkan ketika hajah. Paham ya? Diperbolehkan ketika hajah, ketika ada keperluan, kebutuhan diperbolehkan. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Qalu mereka mengatakan aidan fi dhabbah minal fiddah idza dubbiba biha alina. Tambalan, dubbah itu tambalan. Jadi na barakallahu fikum tambalan dari perak. Eh, kita lihat di sini, idza dubbiba biha alina Kalau bejana ditambal dengan perak, lingkisari ya, karena pecahnya fa innahu yukrah lisyarib minhu, maka dimakruhkan orang yang minum orang yang minum tersebut an yubashira ad-dabbah minal fiddah. Enggak boleh dia minum langsung dari apa? E, tambalan tadi itu. Contohnya gelas. Gelasnya bentet. Nah, bentet antum retak. Retak tambal maka apa? Perak. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya antum minum pas di tambalannya itu. Paham belum? Tambalannya itu yang perak tadi itu ya. Ayo nah, itu maksudnya. Faidah taja ila dzalik, tapi ternyata kalau dibutuhkan fala karoh enggak makruh lagi. Contohnya apa? Sekeliling misalkan, gelasnya itu ternyata apa? semua sekeliling itu ditambal pakai perak. Kan mau milih di mana antum? Mau milih bawah juga bawah enggak ada lubangnya. Paham ya? Kalau seandainya antum misalkan milih pinggir, pinggir enggak ada lubangnya juga. Nah, mau enggak mau lewat situ kan? Berarti mau enggak mau kan lewat ke mulut gelas tadi itu, ya enggak? Nah, seperti itu berarti ada hajah. Ka'an yakunal ina na min kulli janib. Contohnya sekarang bejana tersebut dikelilingi, dililit dikelilingi dari seluruh sisi. Sekelilingnya semua tambalan semuanya. Illa min hadil nahiyah. Nah, barakallahu fikum. Naam atau sebaliknya. Contohnya bejana tersebut semuanya apa? Dikelilingi dengan apa? Dengan pecah atau rusak tadi itu. Paham ya? Nah, e, dari seluruh sisi kecuali sisi yang sini saja. Sisi yang ada tambalan itu saja. Fahadi hajah berarti ini ada kebutuhan atau keperluan diperbolehkan laka antasrab wa la tu'addu fa'ilan makruh. Kamu boleh minum dan tidak dianggap melakukan perkara yang makruh. Ala annal qaula bil karahah fi mubasharatil dabbah fihi nadhar. Walaupun seperti itu, pendapat yang mengatakan makruh hukumnya minum dari apa? Dari langsung dari tambalan ditambalkan perak tadi makruh itu perlu dicek lagi pendapat itu. Yang mengatakan makruh perlu dicek lagi sehingga kesimpulannya boleh-boleh saja kesimpulannya. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.